lagi Banyak cerita baru mau dibagi-bagi Mulai dari waktu ngerap lagi sendiri Sampai sekarang saya koji mantep berdiri Sejak ditinggal teman-teman sempat enak sama hip hop gak demen Tapi untung pacar setia menyemangati Langsung terasa segar dan hangat di hati Coba-coba bikin lagu-lagu baru Dari yang bikin ngakak sampai bikin terharu Coba-coba lagi jualan kayak dulu Masih tetap laku bikin hati orang lulu Mulai lagi dapat job manggung Hidup gue masih bisa terus bersambung Tambah Dela MC sama momen ikut Masih banyak cerita di verse yang berikut tujuh keliling bisa Tapi ku memang hanya manusia Yang belum cukup panjang punya usia Gue bikin lagu, sawat itu loh Buat kritik anak hip hop yang gaya meloloh Tapi jadi ngetop, banyak yang suka Bikin mata label rekaman terbuka Tanda tangan ini, tanda tangan itu Gebrakan hebat yang langsung ngebuka pintu Taikoji ada di mana mana Dapat royalti dan kebajiran dana Manggung bisa sampai keliling diputer Dari kota ke kampung bolak-balik puter Pengalaman demi pengalaman berharga Memang saatnya up untuk berlaga Tapi tetap tahu diri down to earth Ingat dari mana asal gue since my birth Kalau ada yang minta tolong buatin beat Gue bantu ditawarin duit man just keep it Tujuh keliling pusing Sekarang hidup tambah bising Tapi rejeki mengalir deras Hidupku juga semakin keras Banyak cerita dan banyak kisah Banyak tawa dan air mata sisa-sisa Tapi ku can fight. Tapi ku memang hanya manusia Yang belum cukup panjang punya usia Dulu tujuh kali